Dan kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang adab babun fi adabil masyi ila shalah. Bab tentang adab berjalan menuju ketika akan melaksanakan sholat. Nah. Dan sebagaimana yang telah kita lewati dari adab-adab ketika akan melaksanakan sholat dikatakan oleh al alama Syekh Saleh Fauzan hafizahullah taala fa idza masyaita ila al-masjid liyuaddi as-salah ma'a jamaatil muslimin falyakun dhalika bisakinah wa waqar ini ketika engkau akan mendatangi masjid, akan melaksanakan sholat, ma'a muslimin, falyaqum dalika bisakinah wa Maka datangilah dengan sakinah wa Dikatakan oleh Al-Alamah Fidahullah Ta'ala bahwa sakinah hiya tu'maninah Wata'anni fil masyi. Tenang. Perlahan-lahan ketika akan mendatangi sholat. Wal waqar dikatakan oleh Hafizahullah Ta'ala itu ar-razana wal hilm wa ghadd al-basar wa khafd as-sawt wa qillatu iltifat Wal waqar yaitu ar razana ini seorang ketika mendatangi masjid akan melaksanakan salat dia dalam keadaan ar razana baik tingkah lakunya. Nah, ghaddul basar menundukkan pandangannya tidak melihat yang haram wa khafdus saut yakni tidak berteriak-teriak memperkecil suaranya yakni jangan berteriak-teriak wa qillatul iltifat juga jangan memperbanyak iltifat lirik sana sini nah. sebagaimana dalam hadis Idza uqimatis salah. dalam lafaz yang lain idza sami'tumul iqamah famshu wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu Hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim dalam dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu Idza uqimatis salah. famshu alaikumus sakinah Apabila salat dilaksanakan dalam riwayat yang lain, apabila kalian mendengar iqamah, maka datangilah kalian dalam keadaan sakinah. Apa-apa yang kalian dapatkan, maka sholatlah. Wa ma Apa-apa yang lewat, yang luput, maka sempurnakanlah. Nah. Qala hafizahullah taala kita teruskan kembali dari adab-adab seseorang ketika menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat. Qala hafizahullah taala Fa'idha wasalta bab al-masjid faqaddim rijlaka al-yumna 'inda dukhul 'inda dukhul sebagaimana hadis yang kemarin kita sebutkan minas sunnah Idah idza dakhalta masjid fadah birijlika al-yumna wa idza kharajta min al-masjid fadah birijlika al-yusra min hadits man Idah. Idah tadi mana? Min hadis man? Hmm? Kemarin sudah sebutkan Kelas 4 Kelas 3 Khalid Alisman Gak perhatian Irfan Min hadis iman Min hadis Anas bin Malik Min hadis Anas bin Malik Min sunnah Tidak dakhal ke masjid Fabda berijlika Al-yumna Nah Wa qul bismillah أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم اللهم صل على محمد اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك وإذا أردت الخروج فقدم رجلك اليسرى وقل الدعاء الذي قلته عند الدخول وتقول بدل وافتح لي أبواب رحمتك وافتح لي أبواب وافتح لي أبواب وافتح لي أبواب فضلك نعم. وذلك لأن المسجد محل الرحمة وخارج المسجد محل الرزق وهو فضل من الله berkata hafizahullah ta'ala ketika engkau masuk ke masjid yang dahulukan kaki yang kanan ketika akan masuk wa qul ucapkanlah bismillah A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihi al-karim wa sultanihi al-qadim minasy rajim. Bismillah, ucapkan bismillah. Kemudian berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi al-'azim wa biwajhihil karim ini berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan. Nah. Aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala wa biwajhihil karim dan dengan wajahnya yang mulia sultanil qadim kekuasaan yang abadi minasyaitonir rajim dari gangguan syaitan yang terkutuk. Nah. Hadis ini dari hadis sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. Min hadis Abdullah bin Amr bin As min hadis Abdullah bin Amr bin As rawahu Abu Dawud dikeluarkan Abu Dawud wal hadis hasanahu Syekh Mukbir rahmatullahi taala alaih hadis dihasankan oleh oleh Syekh Mukbil rahmatullahi taala alaih kama fi al-jami' as-sahih seperti di al-jami' as-sahih kepunyaan Syekh Muqbil rahmatullahi taala alaih juz kedua halaman 7 nah Allahumma salli ala Muhammad kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma ighfirli dunubi ya Allah ampunilah dosa-dosaku waftahli li abwaaba rahmatik dan bukalah pintu-pintu rahmatmu. Nah. Wa arad aradal khuruj, ketika engkau akan keluar, qaddim rijqal yusra. Dahulukan kakimu yang kiri. Wa qul dan ucapkan doa seperti doa masuk tadi. Ucapkan doa seperti doa masuk tadi, kemudian yang terakhir waftahli abwa rahmatik. Nah, itu diganti dengan waftahli abwa fadlik. Nah, bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. Nah, wadhalika li'annal masjid dikatakan oleh Allah taala dikarenakan masjid dalam masjid mahalur rahmah tempat-tempat rahmat Allah Subhanahu wa taala sehingga ketika masuk minta kepada Allah rahmatnya. Allahumma abu abu rahmatik. Nah. Wa kharij masjid dan di luar masjid mahalu rizq, tempatnya rizki. Rizki dari Allah Subhanahu wa taala sehingga ucapkan abu abu rahmatik. Bukakanlah untukku pintu-pintu karuniamu. abu abu fadlik afwan waftali abwaaba fadlik bukakanlah pintu-pintu karuniamu wa huwa fadlu min Allah itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan juga di sana terdapat dalam hadis yang lain hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahmatullahi taala alaih dari hadis min hadis Abi Humaid atau an Abi Usaid. Nah, dikatakan dalam Sahih Muslim an Abi Humaid atau an Abi Usaid radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjid falyaqul Allahumma iftah li abwaab rahmatik Wa idza kharaja falyaqul Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Muslim dari hadis Abi Humaid atau dari hadis Abi Usaid bahwa Nabi SAW mengatakan apabila kalian akan memasuki ke masjid ucapkanlah Allahumma ftahli abwaab rahmatik. Nah. Boleh kalian baca doa yang di sini yang disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan Allah taala. Boleh juga doa yang ringkas tadi dalam hadis Abi Humaid atau dalam hadis Abi Usaid itu hanya mengucapkan Allah maftahli ababa rahmatik. Dua-duanya jaiz. Boleh yang di sini dalam kitab disebutkan. Nah, ini juga sama hadisnya sahih yang disebutkan oleh Syekh Fauzan dari hadis Abdullah bin Amr bin Aus yang dikeluarkan oleh Abu Daud dan dihasan oleh Syekh Mukbil. Sedangkan dalam hadis Abi Humaid dan hadis hadis atau hadis Abi Husaid itu dikeluarkan oleh Imam Muslim. Nah, ketika akan masuk ucapkan Allahumma ftali ababa rahmatik. Wa idza kharaja ketika keluar Faliyakul ucapkan, Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, aku sungguhnya aku minta kepada engkau dari karuniamu. Allahumma inni as'aluka min fadlik. Nah, kalau yang ini lebih pendek. Nah, yang dikeluarkan oleh Muslim lebih pendek. Sedangkan yang dikeluarkan oleh Abu Dawud lebih panjang. Nah. Qala hafizahullah ta'ala. Faidah dakhalta masjidah. فلا تجلس حتى تصلي ركعتين تحية المسجد لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي raka'atain. Di antara adab-adab seseorang ketika akan melaksanakan salat ketika memasuki masjid fala tajlis hatta tusalli raka'atain. Janganlah duduk sampai dia melaksanakan sholat dua rakaat. Sampai engkau melaksanakan sholat dua rakaat. Tahiyatul masjid. Untuk menghormati masjid. Sehingga dinamakan sholatnya sholat tahiyatul masjid. Sholat menghormati masjid. Nah. Sebagaimana dalam hadis Nabi Alaihi Wassalam. Ida dakhala hadakumul masjid Apabila salah seorang di antara kalian memasuki masjid, fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Janganlah duduk kecuali dia salat dua rakaat. Hadis dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim min hadis iman. Sudah lewat hadis ini membelah kam. Anak kelas 3. Kelas 3 sudah lewat ini. Ahmad, Ahmad. Sulaiman Ahmad. Aina ikhwan? Aina ikhwan? Hadis siapa? Khalid. Yang lain. Adam. Osmbat. Oh, Osman. Adam, hadis siapa ini? Ada. Ini ada siapa ini? Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Mari. Ini hadis Abi Qatadah. Nah, min hadis Abi Qatadah. Ahsanta. Min hadis Abi Qatadah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Idza dakhala ahadukum masjid fala yajlis hatta yusalli raka'atain. Nah. Qala hafidhahullahu taala thumma tajlis tantadirus sholah. kemudian dia duduk kemudian duduklah nah thumma tajlis kemudian kau duduklah tantadirus sholah. tunggu sholat Waliyakun wal yakun hala julusika fil masjid liintidari sholah. mushtagilan bi dzikrillah wa tilawatil quran Dikatakan oleh Hafidahullah Ta'ala. Thumma tajlis tantadiru sholat. Kemudian kau duduk. Tunggu sholat. Wa hala julusik. Dan jadikanlah keadaan dudukmu ketika di masjid. Menunggu sholat. mustagilan bidikrillah. Disibukkan dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tilawatil Qur'an dan membaca Al-Quran. Watajannubil abas dan menjauhi al-abas. Al-abas itu sesuatu yang sia-sia. Sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Ini abas. Contohnya akan dicontohkan oleh Syekh Shalih Hafizahullah taala kata katashbikil asabi wa ghairi kata katashbik al asabi wa ghairi tashbik seperti ini ini namanya tashbik menyatukan jari jemari dari tangan kanan dan tangan kiri ini namanya tashbik namanya tashbik nah katashbik al asabi wa ghairi seperti tashbik asabi dan juga yang lainnya yang lainnya jadi sesuatu yang abas. Nah, kesibukan yang tidak ada manfaatnya. Mainan atau yang lainnya. yakni baik ketika menunggu sholat atau bahkan dikatakan oleh Al-Alamah rahmatullahi taala alaih juga menjauhi syai'abat ketika sholat sesuatu yang sia-sia sibuk dengan membereskan bajunya ketika sholat. Ini Syekh Abbas ketika sholat. Dibunyi-bunyikan. Ketika sholat disibukkan dengan Syekh Abbas. Pegang, pegang lagi. Kemudian dipegang lagi. Kemudian beberapa lagi dipegang lagi Rokat pertama, rokat kedua terus dipegang seperti ini. <laughs> Jenggotnya panjang terus dipegang. Insya Abbas, ada manfaatnya. Disibukkan. Nah, imamahnya sholat kurang miring ke kanan dikit. Kelebihan. Baik lagi. Terus. Ini Syekh Abbas. Yang ketika sholat, ini dinamakan syai abbas, yang tidak ada manfaatnya disibukkan dengan sesuatu yang Allah, sia-sia. Kalau gatel ya wajar. Gatel garuk lah. Kenapa? Karena gatel harus digaruk. Sedangkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya hilangkan. Dinamakan syai apa? Nah, buka ini. Musikin lagi, misalkan. Lain lainnya. Nah, ini disibukkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya. <clears throat> Taib. Faqad warada an-nahyu anhu fi haqil al-muntadhari salah qala sallallahu alaihi wasallam idza kana ahadukum fil masjid fala yashbukanna fa inna tashbik min asy-syaitan nah faqad warada an sebagaimana datang larangan dari Nabi sallallahu wasallam yaitu orang yang menunggu salat bukan tashbik seperti tadi yakni bahasa Indonesia seperti namanya menganyamlah jari jemari satukan jari jemari kanan dan kiri disatukan tasbih nah idza kana ahadukum fil masjid apabila salah seorang kalian di masjid menunggu salat fala yasbuqanna maka janganlah tasbih fa inna tasbih minasyaitan karena tasbih termasuk dari perbuatan syaitan nah hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga Ibnu Abi Syaibah. Akan tetapi hadis ini sanadnya lemah. Didaifkan oleh Syekh Al-Bani rahmatullahi taala alaihi fi dhaifah nomor 6815. Dan di sana terdapat hadis yang lain dalam hadis Abi Hurairah tentang larangan tasbih. Dalam hadis Abi Hurairah yang disahihkan oleh Syekh Al-Bani rahmatullahi taala alaihi fil Irwa Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza idza tawadda ahadukum fi baitihi thumma ata al-masjid kana fi shalah hatta yarji'a fala yaf'al hakadha wa shabbaka baina asabi'ihi Dalam hadis Abi Hurairah yang disahihkan oleh Syekh Al-Bani fil Irwa Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza tawaddaa ahadukum fi baitihi" apabila salah seorang di antara kalian berwudu di rumahnya, "tsumma atal masjid" kemudian mendatangi masjid, kana fi shalah dan dia dalam salatnya hatta yarji'a sampai dia pulang, fala yaf'al hakada. Janganlah melakukan seperti ini. Kemudian Rasulullah syabbaka baina asabihi seperti ini menyatukan jari jemarinya karena ini mina mina syaitan طيب nah. amma man kana fil masjid li ghairi intidar salat sedangkan man kana fil masjid seorang yang berada di masjid li ghairi intidar salat dan dia bukan untuk menunggu salat sudah selesai salatnya fala yamna'u min tashbikil asabi' maka tidak dilarang seseorang tasbih asabi'nya nah, misalkan sesudah sholat fahada jais nah, sudah sholat jais nah. faqad thabata anna nabiy sallallahu alaihi wasallam shabbaka asabi'ahu fil masjid ba'da ma sallama min as-salah nah karena di sana terdapat dalil dari Nabi Alaihi Wasallam bahwa Nabi Alaihi Wasallam syabbaka asabi'ahu fil masjid mengumpulkan jari jemarinya di dalam masjid ba'dama sallama ketika sudah salam selesai salatnya minas salah hadis ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim ini kisah Ketika Nabi alaihi salatu wassalam, hadis nah, ini ma'rufnya dengan hadis uh, Yadain, hadis yang di mana Nabi alaihi lupa dalam salatnya. Nabi alaihi lupa dalam salatnya. Dalam hadis sebutkan buhra wa asar. Disebutkan juga di Umratul Ahkam ada di bab sujud sahwi, hadis pertama. Bahwa Nabi alaihi Seharusnya melaksanakan empat rokaat. Nabi melaksanakan sholat dua rokaat. Setelah Nabi SAW sholat dua rokaat. Kemudian Nabi Salam. Kemudian Nabi SAW e, berdiri mendatangi di dekat mimbar masjid. Ada tongkat di situ dekat. Kemudian Nabi SAW syabbaka asabihi. Mengumpulkan. Seperti ini. Nabi melakukan seperti ini. Nah, ini kemudian ada yang mengatakan ini Dhul Yadain dinakoda lakopnya Dhul Yadain mempunyai tangannya panjang ya. sehingga lakopnya Dhul Yadain dikatakan ya Rasulullah apakah engkau lupa atau sengaja sholat dipendekkan Nabi mengatakan saya tidak lupa dan juga sholat tidak dipendekkan Kemudian Nabi bertanya kepada sahabat yang lain. Dan para sahabat yang lain mengatakan, Nabi ya Rasulullah. Engkau salat dua rakaat." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan dua rakaat lagi berdiri dengan para sahabatnya kemudian sujud sahwi. Syahid dalam hadis yang kita sebutkan tadi, ketika Nabi sudah salam, Nabi syabbaka baina asabihi. Sehingga setelah sholat fahada jais. Bahkan Imam Al-Bukhari rahmatullahi ta'ala alaih. Bawwaba. Memberikan judul. Nah, ada judul dalam Sahih Bukhari. Nah, bab tashbik al-asabi fil masjid wa ghairi. Tashbik asabi mengumpulkan jari jemari di dalam masjid dan juga di luar masjid. Nah, Kemudian Imam Bukhari rahmatullahi taala alaih menyebutkan hadis Abi Musa radhiyallahu taala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam innal mu'min lil mu'min kal bunyan orang mukmin dengan mukmin yang lain itu kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha kemudian wasyabbaka baina asabihi Nabi menyerupakan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu kalbunian, seperti bangunan. Saling menopang antara satu dengan yang lain. Ini bataknya, ini ada jendelanya, ada atapnya. Coba kalau rumah tidak ada atapnya, hujan, bocor, banjir. Sehingga Rasulullah SAW memisahkan al-mu'min lil mu'min kalbunyan. Seperti bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha saling menokang, menokang satu dengan yang lain. Kemudian Nabi syabbaka baina asabihi seperti ini. yakni saking eratnya dari mukmin dan mukmin seperti asabi disatukan. Ini dalil bahwa diperbolehkan di luar sesudah sholat baik di masjid ataupun di luar masjid atasybih seperti ini. Allah taala alam. Taib. Kita teruskan lagi Insya Allah taala pembahasan tentang adat mendatangi ketika akan melaksanakan salat. Nah, insyaallah taala pada pertemuan berikutnya. Naqtafi lahu subhanakallahumma bihamdik astaghfiruka wa atubu ilaihi walhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.